Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا illallah wahdahu la وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan dari hadis yang ketiga sampai dengan penjelasan ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam wa ita zakah dan menunaikan zakat. Hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian selanjutnya kata Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Fauzan hafizahullahu taala qala wa shaumi ramadana dan berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. Maka barang siapa yang sanggup untuk berpuasa pada waktunya di bulan Ramadan, maka wajib atasnya untuk menunaikannya. Dan barang siapa yang memiliki uzur syar'i pada waktu itu, maka dia boleh berbuka dan mengqadha mengganti puasanya di hari yang lain. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, ini melihat hilal, maka berpuasalah. Adapun orang yang memiliki uzur, memiliki halangan, seperti orang sakit yang tidak sanggup untuk berpuasa atau seorang musafir yang melakukan perjalanan safar dalam jarak yang bisa mengkosor, maka dia berbuka dari puasa Ramadan yang mestinya dia tunaikan sesuai dengan hajatnya atau dengan hari-hari yang dia tinggalkan di saat safar tersebut dan itu keringanan baginya maka dia mengqadha atau mengganti di hari-hari yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun Dan siapa di antara kalian yang sakit dan siapa yang sakit atau safar melakukan perjalanan maka mengganti pada hari-hari yang lain. Maka menjadi keharusan barakallahu fikum untuk menunaikan puasa Ramadan. Dengan melaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan di bulan Ramadan. Atau melakukan qadha bagi orang-orang yang memiliki uzur. dan tidak boleh meninggalkan puasa apapun keadaannya ketika tidak memiliki uzur. Selama akal seseorang masih ada pada dirinya, maka dia harus berpuasa jika dia sanggup untuk melakukan puasa. Amma idza kana la yaqdir 'ala siyam, tapi kalau dia tidak sanggup untuk menunaikan puasa, fa in kana li 'udhrin yurja zawaluhu fa innahu yuftir wa yaqdi. Apabila disebabkan oleh uzur yang masih diharapkan bisa hilang uzur tersebut, maka dia berbuka dan mengkobok. Namun bila dikarenakan uzur yang tidak bisa diharapkan hilangnya seperti misalnya orang sakit yang sudah sulit kesembuhannya atau orang yang sudah tua renta. Selama ada akal bersama dia, maka dia membayar fidyah. Hal ini barakallahu fikum didasarkan kepada ayat wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang berat menjalankan puasa maka dia membayar fidyah memberi makan kepada orang miskin. Setiap hari satu orang miskin di atas satu kali makan tentunya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wa hajju baitillahil haram dan berpuasa ke Baitullah al-Haram. haji adalah rukun kelima dari arkanul Islam. Dari rukun-rukun Islam. Dan haji ini tidak diwajibkan bagi muslim kecuali sekali seumur hidup. Haji hanya diwajibkan bagi seorang muslim satu kali seumur hidup. Haji secara bahasa adalah tujuan. Al-Qasdu. Adapun secara syar'i atau secara istilah adalah qasdu al-baitil haram li adai ibadah menuju al-baitul haram untuk menunaikan ibadah dalam bentuk tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan di Mina, melempar jumrah, Maka haji barakallahu fikum adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Tatkala dilihat haji adalah sebuah perkara berat, manusia datang kepadanya dari berbagai penjuru bumi, penjuru dunia. Ada yang dari dekat, ada yang dari jauh. Maka dengan berbagai kesulitan yang ada padanya, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah haji bagi orang yang mampu memiliki kemampuan harta yang mencukupi untuk biaya perjalanannya pulang pergi dan menanggung anak-anaknya dan keluarganya sampai kembali. Ini tinjauan kemampuan harta. Ada biaya pulang pergi dan ada biaya atas orang-orang yang menjadi tanggungannya selama perjalanannya. Yang menjadi tanggungannya di rumahnya. Sampai dia kembali. Maka yang demikian ini kata Syekh, فَهَذَا yajibu عَلَيْهِ الْحَجِ Maka ini wajib baginya haji. Kalau dia sanggup untuk melaksanakannya sendiri, maka dia tunaikan sendiri. Namun bila dia tidak sanggup untuk menunaikannya sendiri, kelemahannya terus berlanjut, maka digantikan oleh orang yang bisa menggantikan menggantikannya. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan dalam bentuk Adli annahu laisa indahu malun, tidak punya harta. Maka tidak ada kewajiban haji baginya. Atau barakallahu fikum wa in kana yastati' min nahiyatil mal lakin la yastati'u min nahiyatil badan dia memiliki kemampuan, kesanggupan dari sisi harta, tapi tidak punya kesanggupan dan kemampuan dari sisi badan. Kalau ketidakmampuan badan ini masih diharapkan bisa hilang uzur tersebut, maka dia menunggu waktu. Hingga dia memiliki kemampuan, kesanggupan, baru menunaikan haji. Namun jika Sulit diharapkan hilangnya uzur tersebut karena sudah tua renta atau sakit dengan sakit tahunan, sakit bertahun-tahun, maka digantikan oleh orang yang menggantikannya. Falhasil kesimpulannya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala bahwa hadis ini sebagai pelengkap dari hadis Umar yang sudah kita bahas di hadis yang kedua oleh karena itu, Al-Syeikh atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengiringkannya setelah hadis hadis tersebut. Baik, kita akan beranjak pada hadis yang keempat. Berkata penulis rahimahullahu taala Al-Imam An-Nawawi وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah setetes air mani. Kemudian selama itu pula dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Kemudian seperti itu pula dalam bentuk segumpal daging. Kemudian diutus malaikat dan meniupkan roh padanya dan diperintah menuliskan empat perkara. Rizkinya, ajalnya, amalannya, menjadi orang yang sengsara ataukah bahagia. <clears throat> Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Sesungguhnya seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali sahasta lalu dia didahului oleh catatannya lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka maka dia pun masuk ke dalam neraka dan sesungguhnya seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya dengannya kecuali satu hasta lalu dia didahului oleh catatannya, lalu dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia pun masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Fauzan hafizahullahu taala berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur dan terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya. Dikatakan yujma dikumpulkan karena anak yang dilahirkan itu terbentuk dari dua air. Air laki-laki dan air wanita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat yang kedua Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Amsyajin kata Syekh, yakni mukhtalitah, bercampur. Bercampur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah At-Tariq ayat yang ketujuh. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ia keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sulbi, yakni sulbi laki-laki, tulang sulbi laki-laki, dan tulang dada wanita. Maka al-maulud, anak yang dilahirkan yukhlaku minal ma'ain. Diciptakan dari dua air. Air laki-laki dan air wanita. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah yakni nuktatu mani, setetes air mani. Summa yakunu alaqah. Kalimat ini kata Syekh yatahawwalul mani ila damin berganti atau berubah, berkembang, mani itu menjadi darah. Berpindah dari tahapan setetes mani menjadi segumpal darah. Dalam masa 40 hari. Thumma yakunu mubghah. Kemudian menjadi mubghah segumpal daging dalam masa 40 hari yang ketiga. Berarti 120 120 hari. Maka pada tahap tahapan al-mubghah ini, pada tahapan segumpal daging ini tadi, maka diciptakanlah organ-organnya dan jelas dalam bentuk sebuah janin. Kemudian kata Syekh, "Tsumma yursalu al-malak." Kemudian diutus malaikat pada arba'in yang keempat. ketika sudah sempurna empat bulan. Sudah sempurna masa empat bulan, 120 hari, diutuslah malaikat yang bertugas mengurus janin masuk ke dalam perut ibu. Naam. Yursalu ilaihil malaku al-muwakkal bil ajinna fayadkhulu alaihi fi batni ummihi masuk ke dalam perut ibu. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Thumma yanfuku fihi ruha. Kemudian meniupkan ruh padanya. Ruh yang dengannya ia bisa bergerak. Ruh kehidupan. Ruh kehidupan. Dan sungguh manusia telah merasa sangat lemah untuk mengetahui hakikat roh tersebut. Maka roh adalah sebuah rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 85 Wa yas'alunaka 'anil ruhi qulir ruhu min amri rabbi وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Dan mereka akan bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, Ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan kalian tidak diberikan ilmu tentangnya kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang hakikat ruh tersebut. Tetapi ia adalah sesuatu yang dibawa oleh malaikat dan ia tiupkan dalam janin tersebut. Ia pun bergerak dan hidup dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kematian datang, maka roh itu keluar. Jasad pun mati. Dan ia menjadi bangkai. Selama roh masih ada di dalam jasad itu, maka dia hidup. Dan bila ia keluar, yang terjadi dengan dua bentuk atau terbagi menjadi dua bagian imma antakhruja bin naum dia keluar dengan tidur dan ini adalah wafatun sugra kematian kecil wa imma antakhruja bil maut atau dia keluar dengan kematian. Wahadihi al-wafatul kubra dan ini kematian besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 60 Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan kalian di malam hari. Yang menidurkan kalian. Allah sebutkan dengan kalimat wafat. Ya Tawafakum yang mewafatkan kalian. Pada malam hari. Wa ya'alamu ma jarahtum bin nahar. Dan ia maha tahu apa yang kalian kerjakan di siang hari. Thumma yab'atsukum fihi. Kemudian ia membangkitkan atau membangunkan kalian. Hadan naum tidur ini kata Syekh wa huwa al-wafatus sughra, kematian kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yakni pada Lanjutan ayatnya pada ayat yang ke-61 dari surah Al-An'am wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Kata Syekh, kalimat tawafathu rusuluna, dia diwafatkan oleh rasul-rasul kami, ini adalah al-wafatul kubra, kematian besar. Rusuluna, yakni malaikatul maut, malaikat maut. Dalam ayat yang ke-61. Kemudian selanjutnya yang fihi ruha Ia meniupkan ruh padanya. Dan ini termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan pula dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, dari saripati yang berasal dari tanah. Penciptaan dari tanah ini hada Adam alaihissalam. salam. Ini pada proses penciptaan Adam dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan manusia itu nutfah. Air mani yang disimpan dalam qararin makin. Tempat yang kokoh yaitu rahim. Ini pada lanjutan ayatnya pada ayat yang ke-13. Surah Al-Mu'minun ayat ke-13. Dan nutfah ini pada proses 40 hari pertama. Pada Bani Adam. Pada Bani Adam. Summa khalaqna nutfata alaqah. Kemudian kami ciptakan nutfah menjadi alaqah. Segumpal daging. Fakhalaqna alaqata mubghatan Kemudian kami ciptakan alaqah daging atau afwan. Tumma khalaqna nutfah ta'alaqatan. Kami ciptakan nutfah. Naam. Menjadi alaqah segumpal darah. Fakhalaqna al-alaqata mudghatan. Dan kami ciptakan segumpal darah menjadi segumpal daging. Ya'ni qit'atu lahmin. Sepotong daging. Fakhalaqna al-mudghata idhama. Lalu kami ciptakan al-mudghah. menjadi tulang belulang. Fakasauna al-'idhama lahma lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menjadikannya makhluk berbentuk lain dan menjadi manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian proses penciptaan manusia dalam perut ibunya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Nuh ayat yang ke-14. Wa qad khalaqakum atwara. Dan sungguh Allah telah menciptakan kalian atwara dalam beberapa tingkatan atau beberapa tahapan. Ini tingkatan yang terjadi pada janin dalam perut ibunya. Tingkatan nutfah, tingkatan alaqah, kemudian tingkatan mudghah, dari air mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian tulang belulang dibungkus kembali dengan daging menjadi manusia. Hada khalqul insan. Demikianlah penciptaan manusia. Dan ini termasuk dari keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pula dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-6 yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas Allah menciptakan kalian dalam perut ibu-ibu kalian Kejadian demi kejadian, penciptaan demi kejadian, penciptaan proses demi proses, tahapan demi tahapan, fi zulumatin salas dalam tiga kegelapan. Zulumatin salas, tiga kegelapan itu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, gelapnya perut, gelapnya rahim, dan gelapnya ari-ari. Janin berada dalam tiga kegelapan tersebut. Ikhwan Fiddin Ma'asyurul Muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Diberi karunia ilmu yang bermanfaat. Di dunia bisa menjadi penerang pembimbing bagi kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bekal yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan.